Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Falam alif rahimahullah taala al-bab tsani, bab yang kedua kaidah-kaidah tentang sifat Allah taala. Kaidah yang pertama sifat Allah taala semuanya adalah sifat sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya dari sisi manapun. Kaidah yang kedua permasalahan sifat Allah lebih luas ya, daripada permasalahan nama Allah dan ketika sifat Allah itu ada dua macam subutiah dan salbiyah sifat yang Allah tetapkan ada pada dirinya dan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya kaidah yang keempat sifat subutiah adalah sifat pujian dan kesempurnaan. Kaidah yang kelima, sifat seputih ada dua macam, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah, dengan kehendak. Sifat zatiyah adalah sifat yang uh, selalu ada pada diri Allah sejak dulu tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir. Kemudian yang keenam yalzam satu keharusan min isbati sifat ketika kita hendak menetapkan sifat atau kali membersihkan diri dari dua hal terlarang. Yang keduanya adalah dua hal besar yang terlarang. Pertama adalah atamtil menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, at menggambar-gambarkan, membayangkan Eh, sifat Allah Subhanahu wa taala menentukan bentuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ketujuh sifat Allah itu tauqifi mengikuti dalil tidak ada tempat bagi akal di dalamnya. Termasuk ke uh, kaidah yang pertama. وغير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وعلى وعلى قومه قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمؤتي الكمال أولى به وأما فطرته فلأن النفوس السليمة مجمولة مقصورة على محبة الله وتعالى wa nah Kata yang pertama sifat Allah seluruhnya adalah sifat sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya dari sisi manapun. Sifat Allah Ta'ala seluruhnya adalah sifat sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya dari sisi manapun. Semacam hidup, mengetahui, kuasa, mendengar, melihat, menyayangi, e, mulia, bijaksana, al-ulu, zatnya berada di atas sana, keagungan, dan yang lainnya. Dalil bahasanya sifat Allah sifat eh, sifat yang sempurna dalilnya adalah as-sam'u wahyu, akal dan fitrah. <clears throat> Dalil wahyu diantaranya adalah firman Allah Ta'ala <clears throat> Bagi orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat mata lusau, Gambaran atau sifat yang jelek walilail matalul a'la Wawal azizul hakim Dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana yang dimaksud dengan masalul a'la adalah al-wasful a'la. Sifat yang mulia, sifat yang luhur. Sedangkan dalil akal mengatakan bahwa cuma kepenjelasannya setiap yang wujud, setiap yang ada di alam nyata, hakikatan dan dia benar-benar ada di alam nyata, bukan di alam imajinasi, maka haruslah dia eh, harus memiliki sifat. Dan sifat yang dimiliki boleh jadi sifat sempurna ataupun sifat kekurangan. Dan kemungkinan yang kedua yaitu sifat yang jelek adalah satu hal yang fatil untuk Allah. Zat yang sempurna, zat yang berat untuk diibadai Oleh karena itu Allah menampakkan fatilnya penyembahan terhadap berhala karena berhala tersebut bersifat binaksi wal ajzi memiliki sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat jelek, wal ajiz dan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih sesat? Sebenarnya tidak ada. Yang lebih sesat dalam masalah berdoa. Eh, mimma yada'u min dunillah dibandingkan orang yang berdoa atau beribadah min dunillah kepada selain Allah man kepada berhala kepada sesembahan la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah yang tidak bisa merespon memberikan respon untuk orang-orang yang berdoa kepadanya sampai hari kiamat Wahum dan mereka andu'aihim ghafilun ay Tidak mengetahui sama sekali tidak mengetahui doa orang-orang yang menyembah dan memohon kepadanya. Maka di sini berhala disebut dengan man man yastajibu lahu. Man la yastajibu lahu dan man dalam bahasa Arab itu tidak untuk benda mati namun untuk al-aqil maka ini mengisyaratkan bahasanya berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik adalah e, bukanlah murni benda mati akan tapi adalah simbol orang saleh yang dulu hidup kemudian disembah-sembah maka disebut dengan man menimbang asalnya. Menimbang asalnya adalah orang saleh, adalah manusia yang berakal. Dan terkadang disebut ma menimbang bentuk bentuknya batu, bentuknya patung, bentuknya kayu, pohon. Maka disebut ma dalam sebagian ayat dan disebut man dalam sebagian ayat yang lain menimbang asalnya asalnya adalah orang saleh dan Allah Ta'ala berfirman Walladina dan berhala-berhala Yata'una yang mereka orang-orang musyrik Berdoa dan meminta kepadanya mintunillahi selain Allah Berhala-berhala tersebut La yakhlukuna syai'an Tidak bisa mencipta apapun Bahkan berhala-berhala tersebut dicipta Amwatun Khairu ahya Mereka adalah benda-benda mati dan tidak hidup. Wa mayyashuruna dan mereka tidak mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan. Maka di sini berhala disebut dengan alladzina yang dalam bahasa Arab alladzina itu lil aqil ya, lil aqil untuk mengisyaratkan asal dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Mesila. Mereka tidaklah menyembah benda mati murni benda mati. Namun ini adalah simbolisasi ya, orang saleh, manusia saleh yang dulu hidup karena itu mereka akan dibangkitkan berhala-berhala tersebut orang salat tersebut akan dibangkitkan wa ma ayana yub'atsun. Dan, eh, dan Allah berfirman an Ibrahim uh, tentang Ibrahim yang mendebat ayahnya Ilqala li abihi Ingatlah ketika Ibrahim berkata pada ayahnya Ya abadi, wahai ayahku Lima ta'budu Kenapa engkau menyembah Ma Berhala La yasma'u wa la yubesiru yang tidak mendengar tidak pula melihat wala angka syai'a dan tidak bisa memberikan manfaat pada dirimu syai'an sedikit pun. Maka berhala yang disembah oleh ayahnya Ibrahim Azar dan kaumnya disebut Ma. Disebut Ma. Yang dalam bahasa Arab itu untuk lighairil akil. Kenapa? Perlu diketahui bahasanya yang disembah oleh kaum Ibrahim adalah berhala-berhala patung-patung yang merupakan simbolisasi benda angkasa Kalau berhala yang disembah di masa eh, oleh kaumnya Ibrahim adalah patung-patung simbolisasi benda-benda angkasa. Mereka penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang-bintang tertentu. Lalu mereka simbolkan eh, ke, eh, kekuatan matahari dengan satu wujud tertentu kekuatan bintang A dengan wujud tertentu kekuatan eh, rembulan dengan wujud tertentu ya, kalau bahasa kita ya, ya ini wujud sisi dewa matahari dewa rembulan dewa bintang A bintang B dan seterusnya maka yang mereka sembah adalah benda mati mereka nyembah matahari rembulan bintang ini bintang itu maka disebut ma. wa ala qaumihi dan eh, depannya Ibrahim pada kaumnya qal atabutuna min dunillahi apakah kalian akan menyembah selain Allah ma berhala yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun tidak pula bisa menimbulkan bahaya kepada kalian. Ufil lakum. Uflah untuk kalian. Bosan aku dengan kalian dan ma ta'buduna min dunillah. Dan berhala yang kalian sembah selain Allah, afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Maka eh, berhala yang disembah oleh kaum Ibrahim dikatakan <clears throat> tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Demikian pula la yang fa'ukum syai'an wa la yadurukum. Demikian pula berkaitan dengan e, berhala yang disembah oleh orang-orang musuh jahiliyah tidak dikatakan tidak bisa merespon <clears throat> mengabulkan doa mereka. Maka mungkin sebagian orang akan bertanya ketika Allah katakan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya. Non kenapa jika ada orang musyrik yang meminta-minta kepada apa yang mereka sembah terkadang ya, ya, tidaklah menutup kemungkinan kemudian kabul Padahal Al-Quran mengatakan kalau yang disembah itu tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya. Kenapa kemudian berdoa minta pada Yesus dan yang lainnya oh, setelah itu langsung terwujudlah manfaat dan tercegahlah bahaya maka penjelasan yang bagus eh, tentang hal ini disampaikan oleh Syekh di e, tafsir surat Yasin kita katakan bahasanya e, manfaat yang terwujud setelah atau karena menyembah berhala itu adalah satu manfaat yang e, maaf maaf e, ibadati ghairillah lah bihi maka manfaat tersebut terwujud bersamaan dengan penyembahan kepada selain Allah bukan karena penyembahan pada selain Allah. Maka pada saat mereka menyembah dan mendoakan e, selain Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Allah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki untuk terjadi maka itu terjadi maaf berbarengan bersamaan dengan e, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala labihi bukan karena penyembahan pada selain Allah itu menjadi sebab terwujudnya manfaat menjadi sebab terjadinya bahaya namun terjadi maaf terjadi bersamaan dengan penyembahan pada selain Allah dalam mereka fitnatan sebagai fitnah supaya mereka semakin sesat. Kemudian summa inna sabata kemudian telah terbukti dengan indera dan satu hal yang bisa dilihat dengan realita bahwasanya makhluk punya sifat sempurna yang sifat sempurna milik makhluk itu berasal dari Allah maka yang memberikan sifat sempurna lebih layak untuk memiliki sifat sempurna. Sedangkan fitrah mengatakan sesungguhnya jiwa yang masih sehat itu majbulatun memiliki fitrah, mafturatun memiliki fitrah untuk mencintai Allah dan mengagungkan Allah dan beribadah kepada Allah. Tidakkah engkau mencintai, mengagungkan dan menyembah kecuali orang yang engkau ketahui kalau dia memiliki sifat sempurna yang layak untuk menjadi rak dan layak untuk menjadi sesembahan. Orang yang masih punya fitrah yang sehat dan masih punya akal yang jernih tentu akan mengatakan untuk apa saya sembah ya, sesuatu yang dia tidak mendengar permintaan saya tidak bisa merespon apalagi mewujudkan permintaan saya Ya, iit. Lama faroho min ta'ala zikruhu usulun Azimatun al-i'tiqada as-sahiha ayyahya tilkal qawaida syara'a Asara man satu tariqa nafau asma'a nafau asma'a ba'daha lafa lafahum jazallahu musannifa muallafatihi adzabu wa setelah penulis selesai menyampaikan kaidah-kaidah penting yang indah tentang nama Allah Ta'ala Tentang nama Allah Ta'ala dikru wa jalla sana'uhu Wa fil hakikati dan kaidah-kaidah tersebut pada hakikatnya adalah kaidah-kaidah penting yang sangat indah ya wajib adalah muslim wajib atas setiap muslim yang ingin memahami iktikad yang benar tentang tauhid asma wa sifat secara khusus dan tauhid secara umum ayah ya untuk memahami dari kata-kata wa'a wa'a ya'i baunya hilang ayah ya untuk memahami kaidah-kaidah tersebut setelah selesai syara'a beliau mulai menyampaikan usul kaidah-kaidah wal qawaid dan kaidah yang patut diperhatikan tentang nama Allah Jalla wa Ala. Wa fi nahdi dengan metode yang benar yang tepat ini yang ditempuh oleh penulis dalam rangka meneladani jejak orang-orang terdahulu yaitu para imam penyebar petunjuk para imam sunnah dan jamaah yang mereka sedu telah menutup jalan ya, terhadap ahli taktil yaitu orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah secara total atau mengingkari semua sifat Allah meskipun menetapi, menetapkan e, semua nama yaitu Mu'tazilah atau men, mengingkari sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat yang lain yaitu as'ariyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Fama ada ah, maka betapa indahnya apa yang dilakukan oleh penulis semoga Allah memberikan balasan pada penulis khairal jaza sebaik-baik balasan dan semoga Allah jadikan amal penulis itu adalah uh, tim, uh, Allah jadikan amal timbangan kebaikan penulis itu lebih berat daripada amal kejelekannya yaumul qiyamah pada kiamat nanti fa maka penulis wallahi demi Allah adalah seorang yang terkenal dalam buku ini dan karya-karya beliau yang lain ditambah ilmu yang beliau luaskan demikian juga dari pengajaran-pengajaran beliau beliau dikenal azabu memiliki pembelaan terhadap sunnah dan nusra ya, pembelaan ya, terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu. Watatomanu Watatammanu Iktibaruha anna sifatillahi azza wa jal kullaha kullaha sifatu kamalin laisa fiha nafsun biwajhin min al-wujuhi fa hiya sifati wa hadzal amru tawafiqi tawafaqa alaihi sam'u tawafaqa alaihi sam'u eh, ya- yakni naqla yakni naqla aw syar'a wal aqlu wal aqlu fi istidlali man muwafiquhu istidlali min muwafaqati hadhihi al-adillati min muwafaqati hadhihi al-adillati salasati fa min as-sam'u fa min as-sam'i fa min as-sam'i qawlu ta'ala lil ladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sawi walillahi al-masalul a'la wa huwal 'aliyyul 'azim Naam Kaidah yang pertama, kaidah ini memuat beberapa poin yang wajib untuk diperhatikan berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sifat Allah Azza wa Jalla sebenarnya adalah sifat sempurna, tidak ada padanya kekurangan dari sisi apapun. Faya maka sifat Allah adalah sifat yang paling sempurna. Wahadal ambu dan poin ini tawafaq alaihi disepakati oleh dalil sam'u Dalil sampu disebut juga dalil nakli, disebut juga dengan dalil syar'i. Disepakati oleh dalil wahyu ditambah akal plus fitrah. Dan tidak ada satu hal yang lebih hebat dalam berdalil daripada muafakoh e, bersatunya tiga dalil ini sekaligus dalam satu masalah. Kemudian pensarah menjelaskan ya, dalil-dalil ya, yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama tadi telah kita baca surat An-Nahl ayat yang ke-60. Kita lihat penjelasannya dengan mengutip keterangan Syaikh Rahman As-Sa'di. Ya, bagus. Oleh Quran Wangkodat lahu Al-makhlukatu Al-hakimu alladhi Ya'ba'ul Eh, Sebenarnya Sa'di mengatakan yang dimaksud dengan mata tau adalah permisalan yang nafis kurang tidak sempurna dan aib yang sempurna. Masalul a'la maka di sini ditafsirkan oleh sesaat dengan dua makna. Yang dimaksud dengan masalul a'la. Yang pertama adalah kulu sifati kamalin milik Allah semua sifat sempurna maka segala sifat sempurna yang ada di alam nyata maka Allah lah yang paling berhak untuk mendapatkannya kenapa karena Allah yang memberi karena Allah yang memberikan sifat sempurna untuk makhluknya jika demikian maka dia lebih berhak memilikinya nah, sifat sempurna yang itu menjadi lebih berhak bagi Allah adalah sifat sempurna yang ghair yastalzim. Tidak memiliki konsekuensi nakson kekurangan dari sisi manapun. Kemudian yang kedua matalul a'la makna yang kedua dan penjelasan sesadi walahul matalul a'la fi kulubi auliya'i dan Allah itu memiliki ya, al matalul a'la mungkin bisa kita maknai al-khisal atau sifat-sifat atau hal-hal keadaan yang terbaik dalam hati para kekasihnya. Di mana para kekasihnya itu manusia yang beriman itu memiliki ta'zim pengagungan kepada Allah, kemuliaan kepada Allah, cinta yang besar kepada Allah, inabah kembali kepada Allah dan mengenal Allah. Ini masalah a'la makna yang kedua. Maka masalah a'la bisa jadi masalah a'la itu pada Allah pada diri Allah, pada zat Allah. Dengan Allah itu memiliki semua sifat sempurna. Boleh jadi masalah Allah itu pada keadaan hamba. Hamba yang mencintai, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wawal aziz dan adalah maha perkasa yaitu zat yang menundukkan semua hal sehingga uh, eh, bangkot dan sehingga patuh untuknya berbagai makhluk di asrihat seluruhnya yaitu patuh dalam artian kepatuhan kodari yaitu kepatuhan terhadap takdir bukan kepatuhan syar'i al hakim dan yang maha bijaksana dan yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sehingga dia dalam memerintah tidak pula melakukan tidak memerintah itu apa syariat walayaf al tidak pula melakukan berarti apa takdir menetapkan takdir ilama yuhmadu alaih kecuali sesuatu yang terpuji maka semua yang Allah perintahkan, semua syariat yang Allah tetapkan adalah syariat yang terpuji, artinya memberi manfaat. Ya. Dan semua takdir yang Allah takdirkan adalah takdir yang terpuji. Semuanya bermanfaat, tidak ada yang sia-sia, tidak ada gunanya. Wa ala kamali fihi dan disanjunglah kesempurnaan Allah padanya. Maka Allah eh, maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dalam kitabnya yang tidak bisa dimasuki kebatilan dari arah depan tidak pula dari arah belakang bahasanya Allah adalah pemilik masalul a'la pemilik permisalan atau sifat yang terluhur teragung Mas Agus yu'abbiru syaikhu anhu kilan ومن أصدق من الله قيلا فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه فما أخبر به عن نفسه من الأوصاف فلا يجوز التردد في التردد Nah, wa masalul a'la yang dimaksud dengan masalul a'la adalah sifat yang paling luhur. Adapun orang yang tidak terima dengan akhirat, maka sifat untuk mereka, gambaran untuk mereka adalah gambaran yang jelek. Hada ini adalah dalil syariat yang dibahasakan oleh penulis daiman selalu di kitab ini selalu dibahasakan dengan istilah dalil samai dan siapakah dan tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah dan tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya maka semua sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya tidak boleh kita ragu-ragu fi untuk menerimanya Bahkan wajib pasrah dengannya Watasdikuhu Dan mempercayainya Dan patuh dengannya Karena ini adalah di antara pokok agama Yaitu agama Islam Jadi فأوصفه mawadi'a wa asharu tuzkara Nah, adapun akal yang merupakan dalil yang kedua dalam kaidah yang penting ini, maka penjelasannya ada beberapa tahapan penjelasan. Yang pertama, semua yang ada di alam nyata harus pastilah memiliki sifat, itu jadi sifat yang baik, terpuji ataupun sifat yang tercela, sifat kurang. Yang kedua, sifat kekurangan, sifat jelek adalah satu hal yang batilun tidak mungkin ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka sifat yang pertama itu sifat yang baik, terpuji, sifat sempurna adalah sebuah keniscayaan untuk Allah Azza wa Jalla maka sifat-sifat Allah Jalla wa'ala adalah sifat yang paling sempurna. Maka tidaklah seorang makhluk itu mendapatkan sifat sempurna, baik makhluk yang kita lihat, kita saksikan, atau makhluk yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, atau diceritakan oleh Nabi dalam hadis, maka Allah lah yang memberikan sifat sempurna. Walahu Jalla wa'azza dan milik Allah dan jadi hak Allah sifat yang lebih dari sifat-sifat tersebut. Maka kesempurnaan Allah akmal lebih sempurna daripada sifat-sifat yang eh, terdapat dalam berita, dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sebagian makhluk Allah Azza wa Jal ini penjelasan yang kedua. Wal wajusani eh, atau ini penjelasan yang pertama. Walwajusani dan penjelasan yang kedua eh, ini wajah awal tadi. Oh, ada yang keliru. Fasani tadi harusnya tidak ditebalkan ya, ya kalau nggak salah faham. Ini eh, Fasani tadi itu harusnya nggak tebal Fasani maka sifat kemungkinan sifat yang kedua yaitu wasunaksin alat alladhi waktu eh, eh, wasunaksisi batilun sehingga orang nggak salah paham dikira itu awal kemudian sani nah, maksudnya nggak tebal Walau wajisan dan penjelasan yang kedua adalah berita yang Allah sampaikan tentang tidak benarnya uluhiyatul asnam berhala-berhala tersebut ee, eh, dijadikan sebagai ilah karena berhala tersebut memiliki sifat kekurangan dan ketidakberdayaan. Dan hal tersebut ada dalam Al-Quran di banyak tempat yang tidak bisa dihitung dan terlalu tenar jika untuk disebutkan satu persatu namun penulis membawakan sebagian diantaranya adalah sebagai berikut yang akan kita baca إسعاري وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتعالى أن الحمد لله رب العالمين Tidak ada yang ke gontok lagi?